Belajar dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupaya untuk menyingkirkan keawaman kita terhadap ajaran yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Inna dina inda Allah islam Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka apa yang kita amalkan dan apa yang kita jalankan ini merupakan afdal kurubat bentuk takarrub bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia terlebih khusus di zaman di mana seorang muslim susah payah untuk mempertahankan agamanya seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu alaikum zaman akan datang kepada kalian satu zaman di situ terdapat sekian banyak fitnah fitnah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang duduk di zaman tersebut terlebih baik daripada orang yang berdiri yang berdiri masih lebih baik daripada orang yang berjalan. Yang berjalan masih lebih baik daripada orang yang berlari. Zaman yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang-orang pada zaman tersebut yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia menjual agamanya menggadaikan keyakinannya demi sedikit dari kesenangan dunia zaman di mana tersebar di situ fitnah syubhat dan fitnah syahwat, fitnah syubhat. Alangkah bahayanya fitnah syubhat. Itu bertebaran di tengah-tengah kita, kerancuan-kerancuan pemahaman. Yang memang ada dan memang sengaja disebarkan dan ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin dan umat Islam. Sengaja dibuat umat Islam ini awam tentang agamanya. Kalaupun mereka tahu tentang Islam. Dan setiap kita melihat bagaimana asyahawat begitu gegap gempita. Dakwah-dakwah, ajakan-ajakan kepada hal yang demikian begitu deras mengancam setiap keyakinan seorang muslim. Yang kalau bukan karena Allah Azza wa Dan taufik dari Allah wa Ta'ala. Tentu seorang muslim telah menggadaikan agamanya. Maka ayuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam berdakwah ke jalan Allah. Dengan dakwah ke jalan Allah, dia bukan menyelamatkan siapa-siapa yang pertama kali dia selamatkan itu adalah dirinya sendiri. Yastaghil, menyibukkan diri dengan dakwah ila Allah. Ad-da'wah wa ta'lim wa durus. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah. Aku menyeru, berdakwah ke jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Tidak sekedar dakwah, tapi dakwah yang dibangun di atas ilmu. Di atas pemahaman yang utuh terhadap Islam dari akidahnya, fikihnya, muamalahnya, akhlaknya. Itu dibangun di atas ilmu. Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal bab paham dulu sebelum berucap dan berbuat. Maka ayol hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pundak kita ada tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang muslim yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam dituntut dengan tuntutan yang besar berdakwah ke jalan Allah azza jalla di atas ilmu dakwah adalah mas'uliyatul jami tanggung jawab bersama bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang apabila umat Islam meninggalkan perkara ini amar ma'ruf nahi munkar. nah, kita telah melihat bagaimana amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kita begitu lemah sangat lemah redup demikian redupnya bahkan mungkin mati dan sungguh menyedihkan kalau demikian ini justru mati dan hilang sama sekali. Bahkan dari dada-dada seorang ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini adalah perkara yang harus terus menerus ditekankan dan dihidupkan. Dan setiap kita bersama-sama untuk bahu-membahu dalam meramaikan sehingga tumbuh semangat yang besar dalam diri setiap insan muslimnya, muslimahnya untuk menghidupkan dakwah ilallah. Yang apabila dakwah ilallah itu hilang dari satu umat, Allah tabaraka wa taala akan meratakan azab ini kepada segenap umat. Nah, begitu banyak ayat-ayat dan begitu dan seperti yang telah disebarkan di milis dan juga diinformasikan kepada kawan-kawan bahwa hari ini insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dan ceramah dari Ustadz kita Ustaz Ali Basuki hafizahullahu taala falyatafaddal mashkura